Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Ya praktek ya baca kitab Ya kita berlatih untuk membaca Risalah atau kitab para ulama yang berbahasa Arab Kemudian kita akan membahas ya, atau memetik faedah-faedah dari sisi ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari bersama. Dan kita masih membahas atau membaca kitab Thalathatul Usul atau Tiga Landasan Utama karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Pada kesempatan sebelumnya sudah kita bacakan mukaddimah ya, dari perkataan beliau i'lam rahimakallah ya sampai pada yaitu as-sabru 'alal adza fihi. Kita akan lanjutkan sekarang yaitu perkataan beliau wa dalilu qauluhu ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalil untuk empat kewajiban ilmu, amal, dakwah dan sabar itu adalah dalam surat Al-Asr ya. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusrin Ila ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri demi waktu, yaitu demi ya waktu sore atau demi e, sholat asar ya. Demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam khusrin yaitu kerugian. Illal amanu kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan melakukan amal-amal soleh ya solihat wa tawasau bil haqqi dan saling menasihati dalam kebenaran wa tawasau bis sabri dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Baik kita akan ya sedikit membahas ya faedah dari perkataan <coughs> beliau ini dalam risalah apa? Usulul Salasah. Kita lihat dari perkataan beliau wadalilu ya adalilu adalilu ini termasuk apa? Ya, termasuk kata benda, isim atau fiil atau kata kerja ya. adalilu adalah termasuk isim ya. Karena dia ada alif lam, ada alif lam ini termasuk isim. adalilu ya. Kemudian kita lihat lagi ya firman Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Ya fi kita masih ingat ya fi itu termasuk apa? huruf jar. Termasuk apa? huruf jar yang menyebabkan sesudahnya di kasroh bismi ya. Dengan nama ya Allahi ini juga isim karena cirinya apa? akhirnya di kasroh Ar-Rahmani ada alif lam dan dia juga di kasroh berarti dia juga isim. Ar-Rahimi juga isim ada alif lam ada di kasroh. Wal asri demi waktu wawunya ini disebut dengan wawu kosam atau wawu sumpah dan dia juga termasuk huruf e, cir ya menyebabkan kasroh sehingga dibaca wal asri. Al asri termasuk isim ya kan karena ada alif lam dan juga ada kasroh berarti dia isim atau kata benda Innal insana sesungguhnya manusia inna ini termasuk huruf ya huruf ya kata sambung al insana ya al insan ada alif lam berarti dia isim lafi khusrin benar-benar dalam la di sini huruf fi juga huruf yaitu huruf cer khusrin ya dia di kasroh karena kemasukan huruf cer. Khusrin berarti juga termasuk apa? Isim, kata benda. Illa ladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman, illa termasuk huruf. Ya, illa termasuk apa? Huruf. Alladzina orang-orang yang ini disebut dengan isim, ya kata benda. Termasuk isim namanya isim mausul. Kata sambung. <coughs> Alladzina yaitu orang-orang yang amanu mereka beriman amanu ini termasuk fi'il itu kata kerja wa amilu dan mereka beramal ini juga kata kerja amilu asolihati isim ada alif lam dan dia juga dikasroh wa tawasau bil dan saling menasihati tawasau juga termasuk apa fiil bil bi huruf jar al adalah isim ada alif lam dan juga di kasroh karena juga dia didahului huruf jair watawasau bisobri dan saling menasihati dalam kesabaran tawasau ini juga fiil ya juga termasuk apa fiil yaitu kata kerja bisobri bi huruf jair asobri termasuk isim ada alif lam dan dia juga di kasroh ya demikian yang kita bahas ya pada kesempatan ini jadi kita sudah mencoba untuk membaca ya apa yang beliau tulis dan juga kita berusaha memahami dari sisi ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari kita sudah mengenal ada yang namanya isim yaitu kata benda kemudian ada namanya fiil yaitu kata kerja dan ada yang namanya apa huruf yaitu kata penghubung mudah-mudahan bermanfaat bagi kita ya untuk belajar dan belajar meningkatkan pemahaman kita ya dalam memahami ilmu bahasa Arab kemudian kita praktekkan ya dengan membaca kitab para ulama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.